ta'rif definisi kalam lafaz adalah suara yang bertumpu kepada huruf-huruf yang diucapkan oleh mulut. Nah, wahturiza bihi mimma laysa bilafdhin. Dan keluar dari ketentuan ini sesuatu yang bukan lafaz sesuatu yang bukan lafaz kal khat seperti tulisan tulisan bukan lafaz wal isyarah demikian pula isyarat ya isyarat tangan isyarat mata ya bukan kalam kalam harus berupa lafaz berupa suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah wa ma yufhamu min halis syai demikian pula sesuatu yang dipahami dari keadaan sesuatu ini yang bisa dikenal yang lebih dikenal dengan sebutan lisanul hal. Lisanul hal. Kita bisa membaca keadaan sesuatu nam dengan melihat korina, Seperti kita melihat melihat mihrab di masjid itu pertanda apa? Pertanda kiblat mas kiblat kiblatnya ke arah sana. Itu disebut lisanul hal. Itu tidak disebut kalam. Qala huwa la yusamma kalaman fil istilah sehingga itu tidak disebut kalam dalam istilah ahli nahwu. Li'annahu laisa bilafzin dikarenakan bukan lafaz, bukan berupa suara. Ini yang pertama yang harus terpenuhi hingga disebut kalam. Qala wal murakkab. Kemudian yang kedua, al murakkab yakni ma tarakkaba min ismaini. Yakni sesuatu yang tersusun dari dua isim Nahu contohnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Zaidun qaimun ini kalam dikarenakan dia nam murakkab tersusun dari dua isim. Isim yang pertama Zaid, isim yang kedua qaim. Wa tusamma al-jumlatal ismiyah dan susunan ini disebut jumlah ismiyah. Susunan Isim dan isim itu disebut jumlah ismiyah dalam ilmu nahu. Au min fi'lin wasmin atau tersusun dari fi'il dan isim. Nahu contohnya qama Zaidun. Zaid berdiri. Nah, qama Zaidun itu kalam. Dia murakkab tersusun dari fi'il qama dan isim Zaid sebagai fa'ilnya. Wa tusamma al jumlatul fi'liyah dan disebut jumlah fi'liyah ya jumlah fi'liyah qala wahturisa bihi mimma laysa bimurakkab sehingga keluar dari ketentuan ini sesuatu yang tidak murakkab sesuatu yang tidak murakkab nahu contohnya zaidun contohnya zaid zaid ini mufrad ya bersendiri tidak tersusun dari isim dan isim atau tidak tersusun dari fiil dan isim. Dia sendirian, sehingga bukan kalam wa qama. Demikian pula contoh qama. Ya, hanya fi'il saja. Bersendiri, tidak disebut kalam. hadza laysa bikalam wa in kana lafzan. Maka ini tidak disebut kalam walaupun dia lafaz. Walaupun dia lafaz. Ya, kita ketika mengucapkannya menggunakan ya suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah. Tapi dia bukan kalam dikarenakan tidak murakkab, Qala li'annahu ghairu murakkab. Dikarenakan dia bukan murakkab. Naam. Disebutkan dalam hasyah dalam catatan kaki yang diberikan oleh Naam bagian kurikulum Ma'had Al-Haram Al-Makki Syarif disebutkan dalam catatan kaki yang pertama ma tarakkaba min ismaini au aktsar tersusun dari dua isim atau lebih sehingga tidak hanya tidak harus tidak tidak mesti dua isim bisa lebih dari dua nah bisa lebih dari dua isim juga disebut kalam misal mazad al ismin contoh yang contoh kalam yang lebih dari dua isim ma'hadul al makki syarif mubarakun contohnya ma'had al haram al makki syarif diberkahi ini tersusun dari berapa isim dari lima isim. Yang pertama Ma'had, yang kedua Al-Haram, yang ketiga Al-Makki, yang keempat al syarif dan yang kelima Mubarak. Nah, lima isim disebut kalam. Wal Masjidul Haramu ma'wal afidah. Dan Masjidul Haram itu tempat kembali nah hati-hati umat Islam. Ini juga kalam, terusun dari empat isim. Nah, Al-Masjid, kemudian Al-Haram, yang kedua ma'wa yang ketiga al-af'ida yang keempat qala asy-syarih kemudian pensyarah melanjutkan wal mufid kemudian apa itu mufid yakni ma tahsulu bihil fa'idatu lis-sami' yakni sesuatu yang menghasilkan faedah bagi sang pendengar ini sang pendengar ketika mendengarkan ucapan tersebut sang pendengar mendapatkan suatu faedah. Nahu contohnya Zaidun qaimun. Contohnya Zaid berdiri. Tatkala kita mengucapkan ucapan ini, sang pendengar mendapatkan faedah bahwasanya Zaid berdiri. Wahturiza bihi mimma sabi bimufid. Dan keluar darinya keluar dari ketentuan ini sesuatu yang tidak mufid. Sesuatu yang tidak mufid. Nah, dalam uh, pelajaran kita sebelumnya tatkala kita mempelajari at-ta'liqatul awwaliyah at-ta'liqatul awwaliyah di sana terdapat pengertian yang lain yang lebih tepat. Nam namun kita di sini mempelajari syarah beliau. Namun, maka kita baca di sini. Di sini beliau mempersyaratkan yang namanya mufid yang namanya pendengar harus mendapatkan faedah yang baru. Dan ini sesungguhnya persyaratan yang tidak sahih. Nah, persyaratan yang tidak sahih yang sahih mufid itu sebagaimana yang telah lewat adalah sesuatu yang mengandung faedah yang sempurna. Yang mana sang pendengar tidak menunggu sesuatu yang lain. Nah, itu yang kita pelajari pada Ah, kitab At-Ta'liqatul Awwaliyah ma'afada faidatan tamatan yahsunu sukutu 'alaiha. Sesuatu yang mengandung faedah yang sempurna di mana sang pendengar yang mendengarkannya itu diam, tidak menunggu sesuatu yang lain. Namun di sini pensyarah ah, Al-Imam Abu Zaid Al-Makudi mempersyaratkan yang namanya pendengar harus mendapatkan faedah yang baru. Sehingga beliau mengatakan di sini keluar dari ketentuan ini sesuatu yang tidak mufid. Contohnya apa? Nahwu, contohnya as-sama ufauqona. Contohnya as-sama ufauqona. Langit ada di atas kita. Ini menurut pensyarah bukan kalam. Nah, kenapa? Dikarenakan sang pendengar tidak mendapatkan faedah yang baru. Sang pendengar sudah tahu dari dulu bahwasanya yang namanya langit di atas. Nah, sehingga ini bukan kalam menurut pensyarah. Menurut pensyarah. Ini pendapat sebagian ahli nahu yang namanya Mufid itu sang pendengar harus mendapatkan faedah yang baru. Demikian pula contoh wal ardu tahtana. Bumi ada di bawah kita. Ini menurut sebagian ahli nahwu termasuk pensyarah bukan kalam dikarenakan sang pendengar tidak mendapatkan tidak mendapatkan faedah yang baru. Dia tahu sebelumnya memang bumi ada di bawah. Wan naru Contoh yang ketiga, api itu panas api itu padanya ini bukan kalam. Fahadha la yusamma kalaman. Maka ini tidak disebut kalam. Wa inkana lafzun murakkaba. Walaupun dia lafaz dikarenakan suara yang mengandung huruf yang diucapkan oleh mulut murakkaban dan walaupun dia murakkab tersusun dari dua isim. Kenapa? Li'annahu ghairu mufid. Dikarenakan tidak berfaedah. Idh la yajhaluhu ahad. Ini tidak berfaedah dengan faedah yang baru. Tidak mendapatkan faedah yang baru sang pendengar idla jahaluhu ahatid dikarenakan tidak ada se seorang pun yang jahil tentangnya ma'ruf sudah dikenal namun kita katakan yang pendapat yang benar contoh-contoh ini itu mufid contoh-contoh ini itu mufid as sama fawqana langit di atas kita itu kalam ya dikarenakan berfaedah di mana sang pendengar diam bagus diamnya tidak menunggu sesuatu yang lain ya dari sang pembicara nah ini, ini ini pendapat yang sahih, pendapat yang benar. Contoh-contoh ini itu mufid ber nah. Adapun pensyarah ini mengikuti pendapat sebagian ahli nahu yang mempersyaratkan sang pendengar harus mendapatkan faedah yang baru dari ucapan tersebut. Dan itu pendapat yang lemah. Qala wa bil wafi adapun bil wafi apa artinya ai bil qasdi minal mutakallim yakni dengan niat harus dengan niat dari sang pembicara. Fala yuqalu fihi kalamun hatta yaqsud hatta al mutakallimu. Sehingga tidak bisa disebut kalam sampai sang pembicara berniat dengan ucapannya tersebut. Ai yakni yanwil mutakallimu at-takalluma bihi. Yani sang pembicara meniatkan berbicara dengan ucapan tersebut. wahturi zabihi sehingga keluar dari ketentuan ini min kalamin naimi ucapan orang yang tidur orang yang lindur yang apa ya tidak sadar dia mengucapkan sesuatu padahal dia tidur wasakron demikian pula orang yang mabuk mengigau ya tanpa niat dengan apa yang dia ucapkan wa ma yu'allamu minat tuyur. Demikian pula ucapan burung-burung yang sudah diajari. Seperti burung beo ya diajari diajari assalamualaikum. Ya, burungnya bisa diajari mengucapkan assalamualaikum. Tapi dia tidak memiliki niat yang namanya naam hewan ya semacam itu tidak ada niat. Fala yuqalu fi syai'in min dzalika kalam sehingga tidak bisa disebut kalam wa in kana lafzan murakkaban mufidan fi zahiri walaupun hal tersebut adalah lafaz dikarenakan suara mengandung suara murakkaban dia murakkab tersusun dari dua isim atau isim dan fiil mufidan dan walaupun dia mufid berfaedah fi zahir secara zahir li'annahu ghairu maksud dikarenakan tidak dimaksudkan tidak diniatkan Nah, disebutkan oleh pentaklik di bawah. Ma dzakarahul musannifu huwa qawlu ba'dhin nuhah. Apa yang disebutkan oleh musannif, oleh pensyarah, ini sebe pendapat sebagian ahli nahwu. Walakin al-aqraba, namun pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran fi makna al-wada' tentang makna al-wada' huwa adalah ayyakuna al-lafdhu mawdu'an ala ma'nan ta'rifuhu al-arabu fi kalamiha. Yakni Pendapat yang benar adalah lafat tersebut yang namanya al-wada' itu adalah lafat yang diletakkan dengan makna yang dikenali oleh orang Arab dalam kalam mereka. Sehingga pendapat yang benar al bil artinya menggunakan bahasa Arab. Yani apa yang diucapkan itu lafat yang memang memiliki makna yang dikenal oleh orang Arab dalam ucapan mereka. Ya, lebih ringkasnya menggunakan bahasa Arab. Kharaja bidzalika lughatul a'ajim. Sehingga keluar dari ketentuan ini bahasa orang non Arab. Ya, orang Eropa ya dan semisalnya. Termasuk bahasa kita, bahasa Indonesia misalnya. Itu bukan disebut kalam menurut ahli nahwu dikarenakan tidak menggunakan bahasa Arab. Ini pendapat yang benar. Nah, ini terkait dengan definisi kalam menurut ahli nahu. Yaitu sesuatu yang kalam itu sesuatu yang terkumpul padanya empat hal. Yang pertama lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, yang keempat bil wad'i. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.